Bab tentang masalah salam. Berkaitan dengan hukum-hukumnya dan adab-adabnya. Dalam kitab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sangat banyak bab bab yang berkaitan dengan salami. Dari mulai bab yang ke-447 sampai bab banyak ya, Hampir 480. Ini semuanya pembahasan tentang masalah salam. Babnya banyak, hadis juga cukup banyak. Ini pembahasan tuntas tentang masalah salam dari mulai sejarah munculnya salam dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah salam. Kita bahas semampunya pada kesempatan malam hari ini, selebihnya dikaji pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fiik. Bab yang ke-447. Qala uh, rahimahullahu taala babu bar'is salam. Bab awal mula munculnya salam. Kapan ucapan salam ini mulai ada. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda Khalaqallahu Adam alaihi salatu wassalam wa tuluhu situna Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam panjang beliau tingginya beliau 60 zira' 60 zira' satu zira' segini satu lengan ini. Nah, satu zirok. Taib 60 kalinya. Sekitar berapa meter ya, Pak? Segini ada setengah meter? Kurang lebih ya? Kurang lebih. Berarti sekitar 60 meter tingginya. Ah, 30 meter, Afwan. 30 meter. Kurang lebih, ya, Kurang lebih. Tinggi beliau 60 zirah. Kala Allah berfirman kepadanya, Izhab, fasallim ala ulaik nafarun minal malaikati julus fastami' ma yujibunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyadu dzurriyyatik Pergilah engkau sampaikan salam kepada mereka-mereka itu. Ini para malaikat yang sedang duduk-duduk. Dengarkan apa jawaban mereka atas salam kamu tadi. Itu merupakan tahiyat engkau dan tahiyat anak keturunan engkau. Itu merupakan penghormatan engkau dan anak-anak kamu nanti. Fakallah maka Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Assalamualaikum. Fakalu mereka menjawab para malaikat, "Assalamu alaika warahmatullah Fazaduhu warahmatullah. Mereka menambahkan kata-kata warahmatullah. rahmatullah. Qala fa man yadkhulul jannata ala suratih. Setiap orang yang nanti masuk surga, masuk surga dengan bentuknya Nabi Adam. Dengan sifatnya Nabi Adam berapa zira? 60 zira. Falam yazal yang kusul khalqu hatta al-an. Terus menerus ciptaan Bani Adam ini berkurang, berkurang, berkurang sampai saat ini. Yang tadinya 60 zira, ha? turun, turun, turun, turun sampai sekarang ini tinggal berapa? Nah, tinggal kayak sekarang kita kita ini ya, Nanti yang masuk surga, barakallahu fikum, masuk surga dengan sifatnya Nabi Adam. Tingginya 60 zira, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini hadis dalam Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Baik. Pada hadis ini Barakulahikum yang pertama menjelaskan tentang sejarah ucapan salam. Nampak dari sini ucapan salam itu memang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memerintahkan Nabi Adam untuk mengucapkan kata-kata salam. Assalamualaikum. Minallah. Dari Allah Azza wa Jal. Dan yang pertama kali mengucapkannya Nabi Adam. Disampaikan kepada siapa? Para malaikat. Barakallahu fikum. Dan para malaikat menjawabnya dengan lebih. Dikali salam assalamualaikum, jawabannya assalamualaikum warahmatullahi ada penafahan warahmatullah. Nah, nanti dalam pembahasan uh, yang berikut-berikutnya ada keterangan uh, yang paling sempurna dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian salam atau jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga assalamualaikum saja itu minimal. Atau tambah lagi warahmatullah. Yang paling sempurna wa barakatuh. Barakallahu fiik. Difahami ya? Maka dari hadis ini kita bisa mengatakan ucapan salam itu awal mula munculnya dari Nabi Adam. Yang memerintahkannya Allah Azza wa Jalla. Yang dikasih salam para malaikat. Sehingga ini ucapan yang luar biasa, jangan dianggap remeh dan enteng. Barakallahu fiikum. هذا مفهوم طيب uh, faedah yang lain yang uh, disebutkan dalam hadis ini adalah tentang sifat Nabi Allah Adam. Disebutkan di sini tuluhu situna zira'ah. Panjangnya 60 zira'. Sekitar 30 meter. Sekitar. Sehingga uh, makhluk Allah dari kalangan Bani Adam pada masa itu memang tinggi-tinggi besar besar. puluh meter itu berapa ya Pak? Ya luar biasa. Kalau kita bangun gedung tingkat di Surabaya, lantai berapa itu? puluh meter lantai berapa? Sak lantai 2 meter lah ya. Lantai 10. Masya Allah. Tinggi ya, ya? Kayak pohon kelapa begitu kurang kurang tinggi luar biasa tinggi dan besar barakallahu fiik sehingga tidak heran ketika antum membaca sejarah umat terdahulu barakallahu dikatakan punya kekuatan yang sangat dahsyat dikarenakan dia gede-gede kayak gitu ya Pak Umat terdahulu yang, yang namanya gunung-gunung dipahat dengan tangan-tangan mereka. Itu perkara yang dianggap ya kecil dikarenakan mereka besar-besar gunung, dipahat dengan tangannya, dibolongi, dikerowai. Nah, jadikan sebagai tempat mereka uh, tinggal. Tidak ya, usah pakai teknologi sekarang ini. Dikarenakan sangat-sangat kuat. Barulah. Nah, sekarang ini dikatakan falam yazal kusul khalku hatta al hmm, Penciptaan manusia ini terus berkurang, berkurang, berkurang sampai sekarang ini. Sekarang ini aja kalau ada orang yang tingginya 2 meter, Uh, dikatakan jangkung tenan sampean. Nah, apalagi dua meter setengah gitu ya. Telung meter ya. menunggu Uh, ini sopi kira Padahal dahulu tiga puluh meter. Barakallahu fikum. Nah, maka nanti di ketika di yaumul qiyamah yang dimasukkan dalam surga Nya Allah Azza wa dikatakan masuk surga sesuai dengan surahnya Nabi Adam sehingga kekurangan-kekurangan tadi akan hilang. Semuanya nanti dengan kuasa Allah Azza wa dimasukkan dalam surga dengan Nabi Allah Adam. Yang laki-lakinya, yang perempuannya. Pada usia berapa yang eh, masuk surga nanti? Usia ahlul jannah berapa kala itu? Hah? 33? Enggak 35? Usia itu, 30-35an. Jadi usia-usia uh, sempurnanya kaum laki-laki secara usia dan secara fisik. Sehingga masuk surga dalam kondisi yang paling sempurna barakallah. Baik, <clears throat> ala kulli hal bab ini menerangkan ucapan salam itu awal mula yang melafalkannya Nabi Adam alaihissalam perintah dari Allah azza wajal disampaikan kepada para malaikat dan jawaban dari para malaikat itu uh, lebih afdal ada, ada, ada penambahan warahmatullah dan ini sebagai penghormatan Bani Adam sampai hari ini. inna hatahiyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Maka jangan diganti dengan penghormatan dengan cara yang lain. Tidak ada yang lebih baik daripada kata-kata salam ini. Satu sisi e, sejarah permulaannya, sisi kedua dari sisi e, maknanya. Dari sisi maknanya barakallahu Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam keselamatan, atas kalian. Tapi yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala babu isya'is salam. Bab menebarkan salam, yakni anjuran dan keutamaannya. Menebarkan salam. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عن قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Afsus salam taslamu." Sebarkan salam, kamu akan selamat. Afsus salam taslamu. Sebarkan salam, kamu nanti akan selamat. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini keutamaan yang pertama. Baik, satu sisi ada perintah untuk menyebarkan salam. Afsus salam. Sisi yang kedua menjelaskan tentang faedahnya. Di antara faedah menebarkan salam ialah untuk keselamatan. Untuk keselamatan taslamu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rasul menjamin akan selamat insyaAllah ta'ala. Yang berikutnya lagi hadisnya. <clears throat> قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم القعنبي أفنى آه، قال حدثنا ابن أبي حازم والقعنبي نئتة لين يعني حدثنا القعنبي عن عبد العزيز عن العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Sekarang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga hingga beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan belum sempurna iman kalian hingga saling mencinta. Ala tulukum ala ma tuhabuna bihi? Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang dengan itu kamu akan saling mencinta? Kalau bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan mau ya Rasulullah. Kal asus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Baik, hadis ini yang pertama perintah menebarkan salam. Satu. Yang kedua, menebarkan salam ini diantara faedahnya adalah menumbuhkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin. Min asbabit tahabub bainal muslimin. Termasuk sabab memunculkan rasa saling cinta di kalangan kaum muslimin. Itu kenapa dikatakan di awal, sebarkan salam kamu akan selamat. Sebab dengan mengucapkan salam yang muncul bukan bukan kebencian, bukan permusuhan, tapi yang muncul rasa cinta. Saling mencintai ya bakal selamat. Yang kedua, e, menebarkan salam termasuk daripada keimanan. Dan yang berikutnya lagi adalah menebarkan salam termasuk sabab masuk surga. Ini semuanya kuncinya di absus salam bainakum. Menebarkan salam menumbuhkan rasa cinta. Rasa saling mencintai termasuk iman. Iman termasuk syarat masuk surga. Semuanya berkaitan. Kita bisa mengatakan tadi menyebarkan salam termasuk e, upaya menebarkan cinta di kalangan kaum muslimin. Menebarkan salam termasuk keimanan, menebarkan salam termasuk sahabat masuk surga. Barakallahu fikum. Sehingga sangat besar keutamaannya jangan diremehkan barakallahu fikum. Babnya terkait langsung dengan keimanan, langsung terkait dengan bab surganya Allah Azza wa Jalla. بارك الله فيكم عفس السلام بينكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن أبيه سائب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال kata beliau قال رسول الله صلى الله عليه وسلم u'budur اعبد الرحمن وأطعم الطعام wa arsus salam jinan. Yang artinya hendaklah kalian beribadah kepada Allah Ar-Rahman. Beri orang lain makan. Tebarkan salam. Kamu nanti akan masuk surga. Di sebagai dalam lafaz yang lain, tadkhul jinana bisalam. Kemudian masuk surga dengan keselamatan. Ini juga sahih disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu wa arba. Ini juga demikian saya sangat jelas menebarkan salam termasuk sebab masuk surga. Menebarkan salam sebab masuk dalam surganya Allah Azza wa bahkan masuk surganya dengan salamah, dengan keselamatan, dengan ketenteraman. Digandingkan dengan amalan ibadah kepada Allah dan memberi makan. Baik. Pada kata-kata ubudur rahman. Perintah ibadah kepada Allah Rahman meliputi semua ibadah. Tapi penekanannya adalah ibadah yang dipersembahkan untuk Allah. Namanya tauhid. Namanya tauhid. Ibadah hanya untuk Allah semata. Kemudian pada kata-kata adu'imu ta'am. Beri orang lain makan. Ini umum. Meliputi semua upaya memberi makan orang lain. Memberi makan fakir miskin. Masuk. Memberi makan orang yang kelaparan. Masuk. Memberi makan tamu. Masuk. Ya, semua amal memberi makan dimasukkan dalam riwayat ini. Itu pertanda orangnya ha, orangnya dermawan. Orang yang sangat dermawan, yang baik, yang baik hati, barakallahu fikum. Memberi makan. Eh, nggak dijelaskan makanannya apa. Yang yang penting harus halal, jangannya haram. Tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Yang penting cukup dikatakan sebagai to'am, makanan. Tidak harus mahal, tidak harus enak, dalam lezat banget gitu. Nah, yang penting makanan. Itu dimasukkan dalam riwayat ini barakallahu fiikum. Gitu ya. Namanya to'am. Ada Orang datang. Ya Allah, dikasih semangkok bakso. To'am atau bukan to'am? To'am. Dikasih semangkok mie ayam. To'am atau bukan to'am? To'am. Dikasih uh, sepiring menyok. Apa menyok ya, Pak? Hah? Pohong. Nah, semangkok pohong. To'am atau bukan to'am? To'am. Iya. al to'am itu dikatakan dimasukkan dalam riwayat itu. Apalagi yang lebih daripada itu masuk. Jadi nggak memandang uh, mahal murahnya, nggak memandang banyak sedikitnya, tapi masuk pada kata-kata makanan. Beri makanan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan para keluarga. Taib. Terkait dengan masalah menebarkan salam, ini barakallahu fikum berlaku atau kewajiban semua pihak. Karena lafadznya ini umum, khitab am. Ya, yang diajak bicara yang diperintah itu umum. Semua kita yang muslim yang muslimah berkewajiban untuk menebarkan salam. Umum. Jadi tidak ada pengkhususan e, menebarkan salam bagi yang ngaji-ngaji aja. Yang pernah ngaji, yang awam, tidak usah menebarkan salam. Tidak bisa. Nah, semuanya yang tahu ilmunya, ya apa yang, yang biasa mengkaji ilmu, semuanya harus menebarkan salam. Yang kedua, ditebarkan kepada semua orang. Sampaikan salam ini, sebarkan ke semua orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Itu disebut dalam hadis yang lain. Iqra'is salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sampaikan salam kepada orang yang kau kenal atau yang enggak yang enggak kau kenal. Ke semua orang. Kamu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ke semua orang. Kewajibannya di pundak masing-masing kita, penebarannya ke semua orang yang kau tahu atau enggak tahu, kenal atau enggak kenal. Dipahami misalnya ya? Namun di sana ada pengecualian. Nanti akan disebutkan dalam bab-bab yang berikutnya lagi. Ada pengecualian. Di mana kita tidak boleh menebarkan salam kepada mereka. Karena bimbingan syariat. Yang pertama, kepada siapa? Yang pertama, orang kafir. Kalau kita tahu dia kafir. Kalau nggak tahu ya, sampaikan salam. Kita ngerti. Ini Nasrani. Oh, ini Yahudi atau ini orang Hindu atau Buddha atau yang kemudian non Muslim maka tidak boleh memulai menebarkan salam kepada mereka. Itu disebut dalam hadis la tabda'ul yahuda wal nasara bisalam. Jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ini pengecualian. Kalau antum tahu dia non muslim. Kalau nggak tahu, ya salam bagaimana biasa. Ya. Yang kedua, Dikecualikan. Hah? Orang fasik. Fasik di sini dua macam. Ada fasikun bisyahwah, ada fasikun bisyubah. Orang yang fasik karena syahwat. Ini pelaku dosa. Ahli maksiat. Hah? Pelaku dosa besar. Yang dikenal dengan dosanya. Orang yang fasik. Antum tahu, antum kenal betul orang fasik ini. Entah hmm, dia orangnya pecandu homer, narkoba, narkotika atau terkait dengan masalah perempuan atau yang lain-lainnya, dikenal fasik sudah. Jangan salam kepada dia. Ini Yang pertama, fasikun bisyahwah. Yang kedua, fasikun bisyubah. Orang yang fasik karena syubhat di pemahaman dia. Mereka adalah ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah tidak diperbolehkan menyampaikan salam kepada ahlul bid'ah. Kalau antum sudah ngerti ini ahlul bid'ah ya. Bedakan pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah. Kalau yang namanya ahlul bid'ah sudah masyhur kebid'ahannya bahkan difonis oleh ulama dia sebagai ahlul bid'ah. Maka jangan dikasih salam. Kalau terkait dengan orang yang jatuh dalam kebid'ahan itu muslimin yang eh, yang jatuh dalam sebuah uh, tetap normal dikasih salam kepada mereka untuk melembutkan hati mereka semua barakallahu fikum. Yang berikutnya ahlul bid'ah sudah difonis sebagai ahlul bid'ah atau sangat masyhur dengan bid'ahnya. Kenapa? Dikatakan bid'ahnya sangat fatal. Seperti orang Syiah, Rafidah. Ini masyhur. Atau diserang Khawarij. Dikenal sebagai seorang teroris, radikalis. Atau apa? atau dikenal sebagai orang sufi, sufi sufiyah atau pemahaman asy'ariyah atau uh, ingkar takdir atau yang lain-lainnya dari bid'ah yang begitu gamblang, begitu jelas. Maka kepada mereka jangan ngasih salam. Itu ada mereka disebutkan bab khusus sama al-muallif nama masalah ini. Ada larangan dalam syariat. E, di antara ilah sebab kenapa kau dilarang? Dikarenakan salam ini penghormatan. Tahiyah, penghormatan dan mereka adalah orang yang tidak layak dihormati. Orang yang fasik direndahkan bukan dihormati. Ahlul bid'ah direndahkan bukan dihormati. Maka jangan sampaikan salam kepada mereka. Ingat kalau kita tahu ini orang fasik atau ini orang ahlul bid'ah. Kalau nggak tahu maka normal saja menyampaikan salam kepada mereka semua. Dipahami ya? Jadi hukum asal sebarkan salam ke semua orang. Kecuali kalau tahu dengan pasti orang kafir. Atau fasek, Atau ahlul bid'ah. Ada yang keempat? Ada yang keempat yang dikecualikan? Hah. Ada yang keempat yang dikecualikan? Yang keempat ini adalah uh, kepada yang bukan muhrimnya. Yang bukan mahramnya dan dikhawatirkan fitnah. Maka untuk meredam fitnah jangan. Ya, kepada yang bukan mahramnya dan khawatir fitnah. Gitu ya. Yang ini jangan. Tabnya adalah sadud dari ah, menutup celah-celah ke arah yang nggak diinginkan. Tahu yang yang yang siapa keempat yang, yang ini? Antum laki-laki. Ada perempuan lewat. Bukan mahramnya antum. Hah? Maka kalau seandainya antum menyampaikan salam itu akan muncul fitnah. Maka jangan kayak salam. Fitnah itu terkadang dari antum. Hah? Antum salam sama dia ada yang gak beres. Hah? Ada getaran ketaran yang yang membahayakan ini. Atau dari dianya. Antum biasa aja, Assalamualaikum. Dianya langsung ada sesuatu. Ini berbahaya. Atau orang lain yang melihat. Kamu biasa, dia biasa. Assalamualaikum, salam. Tapi orang lain yang memandangnya curiga. Oh, apa ini? Yuk, salam-salam sama dia. ini? Ada fitnah. Difahami ya? Ketika ada fitnah seperti ini, jangan menyampaikan salam. Bukan karena tidak mau menyalami, tapi dikarenakan ada fitnah di situ. Itu namanya bab dari menutup celah pintu ke arah fitnah. Biasanya secara uh, eh, ada biasanya kalau yang papasan itu masih muda. Masih muda. Ya. Uh, kemudian uh, bukan di keramaian. Kan, misalnya uh, setapak Ya, nah, gak banyak orang, masih muda, dan segala macamnya. Maka dalam rangka untuk meredam fitnah, jangan sampaikan salam kepada. Sudah, lewat, nunduk. Dia lewat, kamu lewat. Gitu. Tapi ketika dirasa aman, tidak ada fitnah yang dikhawatirkan, maka kembali ke hukum asal. Sebarkan salam kepada siapapun. Umumnya, biasanya, dia sudah tua bah-bah, nenek-nenek, ya, atau yang ini masih kecil kepada yang sudah yang yang ibu-ibu, ya, atau sebaliknya, ada umumnya biasanya uh, aman dari fitnah. Ya, seperti ini menyampaikan sama. Paham ya? Ada bah-bah nenek-nenek uh, dari kampung lewat. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ya saja kalau pas ada yang error, ada yang sekitar masuk, hati-hati. Hmm, kok jadi seneng sama Mbah tadi ya? <laughs> ada apa nggak ada kayak gini? Ya ada, orang juga orang error. Kalau ada, stop. Jangan teruskan. Itu memunculkan fitnah besar. Barakallah itu. Kita harus tahu diri. Ngerti ya? Tolong dijamkan baik-baik. Berarti ada empat ya. Kafir, fasik, al-bid'ah atau yang lain jenis Eh, bukan mahram dan dikhawatirkan fitnah. Lain jenis uh, bukan mahram dan dikhawatirkan fitnah. Maka jangan. Difahami ini? Selain itu, maka kembali pada hukum asal kita menebarkan salam kepada siapapun. Barakallahu fikum. Ini penting dipahami. Ah, eh, dipahami. Jangan kemudian menebarkan salam kepada yang antum kenal tok. Lewat, tak kenal, cuek. Nah. Jangan begitu. Kalau kamunya cuek, dianya cuek, maka akan buyar rasa cinta tadi. Akhirnya apa? Yang berganti rasa kaku. Jadi kurang kurang bagus muamalahnya. Tarik Hah? Sampaikan pada semua Uh, yang dituntut untuk uh, mendahului yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Yang antum yang harus ngawali. Nunggu mereka nyalami antum. Susah. Nah, ketemu mereka nya bareng gini aja. Kalau antum diem, nanti mereka yang bikin fitnah. Ketemu orang orang pernah salam. Menjerati. hati. Jenengannya bodoh loh pak. Jenengan ketemu kita gak pernah salam. Tapi yang salahkan siapa? Antum. Kenapa? Antum itu orang yang punya ilmu. Mau seorang kayak gitu nggak nggak nyampaikan salam. Nah, awak dari ini kan ngomong elek. Bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, tapi bilang di orang jelek. Ya. Maka yang memulai e, penebaran salam itu orang yang punya ilmu. Ya antum antum ini. Dan harus punya semangat untuk itu. Gerakan tebar salam. Ya, gerakan tebar salam. Salam orang kamu. Assalamualaikum. Ini sangat penting terus sisi e, merupakan akhlak yang bagus, faedahnya pun juga sangat luar biasa. Assalamualaikum. Gitu ya, dimulai dari tangganya antum terus meluas, meluas, meluas, meluas gitu. Sampaikan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampaikan. Harakallahu fiikum. Baik. Bab yang berikutnya. Terus ya. Lanjut. Belum bisa kan? Hampir ya. Lanjut, lanjut labas. Tapi yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu taala babu man bada'a bis salam. Sekarang ini, bab siapa yang memulai salam? Qala haddatsana Abu Nu'aim an Sa'id bin Ubaid an Bashir bin Yasar qala dari Bashir ibnu Yasar beliau berkata, maka na ahadun yabda atau yabdaru ibnu Umar bissalam. Belum pernah ada, belum pernah ada seseorang pun yang memulai atau yang mendahului ibnu Umar dengan salam. Artinya apa? Ibnu Umar dikenal selalu ngawali menyampaikan salam. Kak yang lain kalah sudah. Baru ah, lu udah, udah ngomong duluan. Ini asar dikatakan sahih. Barakallahu Nah, dari asar ini barakallahu diambil faedah secara umum. Namanya kaidah umum. Yang memulai dengan salam itu yang paling afdal. Man bada abis salam fa afdal. Siapa yang memulai dengan salam itulah yang yang yang, yang lebih afdal. Itu hukum asal. Ingat hukum hukum asal. Jadi ya cepetan. Nah, apa namanya lomba untuk dulu menyampaikan salam. As, as, ah, aku sih assalamualaikum. Hmm, waalaikumsalam. Luar biasa. Semangat untuk mengamalkan seperti ini dikarenakan besar pahalanya. Kalau sekarang kan enggak. Kini ini jadi kurang bermasyarakat. Harus antum, antum, antum masyarakat kembali ya. Dis, disebarkan, disebarkan kembali tentang masyarakat kita supaya mereka terbiasa dengan ini semuanya. Jadi kaidah umumnya adalah barakallahu fikum eh, yang lebih dahulu menyampaikan salam itulah yang afdal. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nanti akan ada pengecualian keterangan dalam hadis secara syar'inya, adab syar'inya. Kalau papasan ini yang salam, ini yang salam ada keterangan. Nanti baca insyaallah apa yang berikutnya. Baik, kita baca hadis yang berikutnya lagi. Qala rahimahullah taala <clears throat> Haddathana Muhammad ibnu Salam قال أخبرنا مخلد ابن, ابن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول Abu Zubair pernah mendengar sahabat Jabir bin Abdullah berkata, Yusallimur rakib alal mashi wal mashi al qa'id wal mashiyani ayyuhuma yabda'u bisalam fahuwa afdal. Orang yang berkendara, yang naik kendaraan, dia menyampaikan salam kepada yang berjalan. Orang yang berjalan menyampaikan salam kepada yang duduk. Kalau ada dua orang sama-sama jalan, maka yang lebih dahulu menyampaikan salam yang paling afdal. Itu ucapannya sahabat Jabir bin Abdullah. Ini asar Hasan sampai kepada Jabir dan ini juga sahih secara marfu sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini etika namanya ikhwan. Jadi hukum asalnya diterangkan tadi yang pertama kali memulai salam yang paling afdal. Dalam Islam ada etikanya. Di sekarang ini. Ketika papasan, yang satu naik kendaraan, yang lain jalan kaki. Siapa yang memulai? Ini kendaraan. Yang berkendara memulai menyampaikan salam kepada yang jalan kaki. Ini syariatnya. Di antara sebabnya adalah ini untuk menunjukkan ketawaduan. Menunjukkan ketawaduan. Biasanya kan kalau mobil dibuka jendelanya supaya kedengaran suaranya. nih antum di mobil nutup, assalamualaikum. Kalau kalau kerumuh Jadi pembahasan buka jendela itu teknis supaya suara anda terdengar sama mereka. Kalau dulu nggak ada, ada mobil, kan naik, naik kuda. Assalamualaikum, nggak usah buka jendela. naik Kuda nggak pakai jendela kan gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau sekarang ini, di antara etikanya buka jendela. Jadi jangan tanya, Dalilnya mana? Bapak jendela Ustaz. Yang ada dalilnya, ini terkait dengan masalah orang yang berkendara itu lebih dahulu menyampaikan salam. Karena atau menggunakan mobil yang tertutup, buka jendela Anda supaya kedengaran suara Anda kepada mereka. Teknisnya itu. Buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Karena ketawaduan. Anda harus tawadu. Dipahami soalnya? Baik. Kemudian orang yang berjalan dan yang duduk. Ada orang di teras rumah lagi duduk, antum jalan. Maka yang jalan yang memulai salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipahami ya? Assalamualaikum. Ini di antara faedahnya adalah untuk menghilangkan rasa ketakutan, rasa suudon dan segala macam dengan menyampaikan salam. Assalamualaikum. Ini orang baik insyaallah. Barakallahu Nah, ketika sama-sama posisinya, ketika sama-sama posisinya, maka yang lebih dahulu menyampaikan sampai yang paling akbar. Nah, kalau dulu ya, sama-sama naik kuda. Kuda naik kuda. Yang duluan yang paling akbar. Sama-sama naik onta, sama-sama naik keledai. Yang duluan yang paling akbar. Sekarang ya, aku ketemu orang lain antum naik, naik motor, dia naik motor. Jangan tirin. Nah, itu bukan salah lagi. Nah, itu sekedar mengingatkan dia. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada salahnya setelah itu. Yang duluan lebih afdal. Atau sama-sama jalan. Jalan, dia juga jalan. Yang lebih dahulu, yang balik afdal. Difahami kaidahnya ya? Paham ya? Barakallahu fikum. Kalau lewat yang ini uh, usia lebih tua, ini lebih muda. Siapa yang menyampaikan salam? Yang duluan siapa? Ini ada yang tua, ini yang ini, ini masih muda. Yang duluan saya menyampaikan salam. Hah? Yang muda yang menyampaikan salam kepada yang lebih tua. Apa ilahnya? Ihtiram, menghormati yang lebih tua. Yusallimu sahir ala kebir, Yang lebih muda menyampaikan salam kepada yang lebih tua. Itu untuk menghormati yang tua. Nah kalau pas anaknya ini nggak ngerti ilmunya, nah, maka antum yang tua jangan kemudian sok gaya. Salam Salam musik. Oh, Pak. Salam musik. Kan gak salam kan? Kurang ajar kalau tahu. Nah, jangan begitu. Kasih kalau nggak tahu ilmunya, antum ajari. Itu aja berbeda, antum yang mengajari. Sampaikan, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih masukan. Nah, kalau ketemu yang lebih tua, sampaikan salam. Dipahami ya? Paham ini? Nah, itu etikanya. Itu adab-adab yang disebutkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ya, sampai seperti itu dijabarkan dalam Islam barakallahu. Qala rahimahullahu taala Haddatsana Ismail qala haddatsa qala haddatsani akhi an Sulaiman an Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Atif an Nafi' dari Nafi' anna Ibn Umar akhbarahu bahwasanya Ibnu Umar pernah menyampaikan kabar kepada Nafi annal aghar bahwasanya aghar wa rajul min muzayyanah laki-laki dari kabilah muzayyanah wa kana suhbah Nabi sallallahu dia seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat lahu awsuqun min samrin ala rajulin min Bani Amr bin Auf ikhtalafa ilaihi mirara dulu si agor ini dia punya hak beberapa wasak, beberapa wasak kurma, sebuah takaran atas seseorang dari Bani Amr bin Auf. Ya, dia punya piutang. Jadi ada orang dari Bani Amr bin Auf punya utang sekian wasak kurma bagi Al agor ini. Nagih dia. Bolak-balik ke rumahnya orang itu untuk menagih utang. Kalau fajitu ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka saya pun datang pada Nabi Muhammad SAW melaporkan masalah ini. Ya Rasul, saya nagih dia gak dibayar, nagih dia gak dibayar. Gimana ya Rasulullah? Kalau Fa'ar arsala Abu Bakar Siddiq. Rasul pun mengutus Abu Bakar Siddiq bersama dengan aku untuk datang ke rumahnya laki-laki dari Bani Amr bin Auf tadi. Kalau dia menceritakan, "Fa lakinya, man laqina sallamu alaina." Pas kita menuju ke sana, setiap orang yang ketemu kita menyampaikan salam kepada kita. Yang disalami siapa ini? Waduh. Si, si, si, si, si. Si, si, si. Jangan dulu. Tanggung, tanggung. Fakala Abu Bakar. Berkata Abu Bakar. Ala taranna sayabda'unaka bisalam. Fayakunu lahumul ajr. Wahai Agar. Apa kamu nggak melihat ini? orang-orang memulai menyampaikan salam kepada kamu, mereka yang dapat pahala. Mulai mereka dapat Yuhadithu hadha Ibnu Umar an-Nafsi. Ini Ibnu Umar menyampaikan dari dia pribadi. Barakallahu fikum. Nah, ada apa? Ada nasi. <clears throat> Tapi barakallahu fikum ala kulli inti daripada faedah dari kisahnya Al-Aghar dan Abu Bakar Siddiq ini adalah yang memulai dengan salam itu yang afdal yang dapat pahala. Ini ketika sama-sama jalan kaki. Paham ya? Maka supaya dapat pahala ya dului dengan salam. Sehingga berlomba-lomba untuk saling mendahului mengucapkan salam. Namanya e, berlomba-lomba dalam mengesahkan kebaikan barakallahu Satu lagi, supaya selesai satu bab ini. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf Abdullah bin Yusuf wal Qanabi namanya Abdullah bin Maslamah. Qala akhbarana Malik bin Ibnu Syihab an Abi bin Yazid an Abi Ayyub dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yahillu limri'im muslimin ayyah jurakhau faqatalat. Tidak halal dari haram. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Fayaltaqiyani. Mereka ber, berdua berjumpa, saling berjumpa. Fayuridu hadha wa yuridu hadha. Yang ini berpaling, yang ini berpaling. Itu tidak boleh. Tidak boleh lebih dari tiga, tiga hari. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam yang paling baik, yang paling bagus, yang memulai dengan salam. Ini uh, terkait dengan bab hajar panjang, tapi yang kita kan terkait dengan masalah salamnya. Faedahnya adalah ketika terjadi clash antara dua orang. Ingat masalah pribadi atau duniawi. Maka hanya diizinkan tidak lebih dari tiga hari les ribut. Hari pertama oh, masih panas, kedua panas, ketiga panas. Tiga hari masih boleh. Lebih dari tiga hari hukumnya haram. Hukumnya haram. Ketika ada yang kelas seperti ini, yang paling afdol yang memulai dengan salam. Maka harus berlomba-lomba untuk menyelesaikan menyelesaikan masalahnya dengan cara salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Nah, ketika yang satu mengatakan Assalamualaikum. Yang itu melengos. Yang salam selesai urusan. Yang dosa dia yang menjawab salam. Difahami soalnya ya? Ingat hanya tiga hari. Ini masalah pribadi atau masalah duniawi. Tapi kalau terkait dengan masalah akidah, masalah prinsip, masalah din, sampai dia taubat. Di, dihajar, diboykot sampai dia taubat. Nah, kelas. Gitu ya. Intaha. Barakallahu fiik.